Alhamdulillah kita lanjut saya malam hari ini merasa gembira dan bahagia di kota ini saya bisa kumpul para rom-rom kiai, para guru-guru kita, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat kita, Sidoyo, Stoyo, unsur muspika dan muspida khususan Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta seluruhnya yang hadir yang tidak dapat saya sebut satu persatu di sini satu kenikmatan yang luar biasa. Dewau kesimpul menyampaikan bagaimana pesan bahasa Masyari bahwa kita harus mencari guru yang benar. Nek jenengan boten paham guru sing bener melu dalan sing pas. Contoh ngaten mawon. Aku ki golek guru kok kangelan to, Beb. Lah <laughs> carane nek kangelan ndodok jenengan ten mergine para kiai niku jenengan bingung milih-milih aku kini milih dulu kok apa aku kini kaya wong pinter kok iso milih tadi berhubung orang iso milih melu wae dodok neng dalane contoh ngeten kalau ajeng ten Jombang dari Surabaya dari Solo mau ke Jombang supaya saya bisa sampai ke Jombang saya tidak punya kendaraan Kula mboten gadah mobil, kula mboten gadah harta, mboten gadah napa-napa. Gadahe gor tekad kepingin tekan Jombang. Lah pripun carane kula niki saged dumugi Jombang bareng sama orang yang pas? Mesti Gusipul niku biasane wong Solo asline Gusipul riyin. Lah niki lak pindah ning Jombang. <laughs> Biasanya iki lewat Nganjuk, lewat anu lah saya ingin duduk yang mikir jalan yang jalan utama bukan jalan sing ora itu utama ini setelah saya duduk di situ saya lihat mobil Gus Gus Assalamualaikum Loh, Habib saya mau kemana Habib mau ke cuma ikut ikut ikut nah gile naik jadi ahli sunnah wal jamaah rasa repot-repot para romo kiai pun nyediake mobil nyediake mobil itu sak bensinnya, sak isine gratis gerdodo ngono tok lho Habib saya monggo-monggo Habib masuk ngono iso turu ngoro lho Habib saya ngoro sing rekoso sapa supire niku para romo kiai kiai itu sudah luar biasa dalane wis pas ahli sunah wal jamaah surasa menga ngamengo ahli sunah sik nang sing luwe pas ora enak sing luwe pas wis iki pas ceklono lah contohnya nyekeli berhubung awake dhewe mboten paham mau napa itu toriko ning torike ning dalane. Dadi aja golek dalan ya dalan gara-gara mau ke Jombang kok jalan Semarang. orang ketemu ngenteni Gusipul, dodok mbok nganti kemeng ambeyen, orang mentu Gusipul. tadi ilmu dodok gue wis termasuk ilmu hp, lah nggak telan, nggih, ngenteni para mau Kiai lewat gratis. awal itu ngorok tekan goni lagi maksudnya Gusti Pul dek mau kan kalau tak gandul mawon, Bib. Oh gandul ki nikmat. Allahumma ja'alna minal gandulin. Dungane ngono to. Allahumma ja'alna minal gandulin Gusti. Wa ja'alna minal ngakatutin wa la taj'alna minal uculin ngoten mawon. Dungane para rama kiai biyen ora dodo. Mbah Yai kula nyuwun donga mudah-mudahan sedaya kerjaan kula lancar Allahumma lancar amin metu Habib tak Allahumma lancar tok dan nek kedawan ke malah ora kabel Bib oh ngoten Mbah Yai biyen ki ngomong ngono tok mesti dadi saiki dawane 5 meter 5 jam dungo ora dadi dadi sebab sing dungo kalau sing didongake padha ruwete Mudeng kula riyen nggih pernah enten tiyang ngen kula nyuwun donga di sak suwen-suwen ini orang nak. rampung Fib tolong dungak ke utang kulo sakit lunas tak dungak ke wush doa tak khusuk-khusuk ke wong fakir ke kini orang tak khusuk-khusuk ke wong fakir kan nesu biasanya wong fakir lah nesunan dong sing demo-demo barang nek orang wong fakir ora mungkin demo tapi ten Jombang alhamdulillah mboten enten sing demo Jombang luar biasa bupatine kaya ngono kok di demo senajan ora entuk berkat tapi alhamdulillah nonton bupatine wis mungkuli berkat Bupati ini Gak luar biasa niku dong dong, tak dawak-dawake mulai seminggu rong minggu balik nek bib pun bib malah pedus pulau mati kali, lagi epi, ya lagi masuk, dong aku rakabel dong Mas ayo ini, pomponge malam Jumat tak diawake dongane sesuk rong sasi teko neh bib bib pulau niki malah Allah ditagih hutang alor gitu malah boten mandi niku kula nggih bingung aku kiko kok iso ora mandi to kula ki genahe salahku apa wis ngene wae lungguh sing enak tak fase-fase Allahumma ij'alna minal katutin amin ngene wala taj'alna minal uculin amin ngono amin terus Wong rada ngene iki lah ngono aman amin. Makane duwe ilmu ki penting tadi. Golek guru sing ngajar ilmu. Lah setelah rampung wong kita kok beb uculin kantutin kok lo sepi donga gue kue kepingin kantut wong insya Allah suge. Tadi kantut wah ini kepingin siapa yang kepingin kantut sugih nyedak wong suge, Kepingin kantut pinter nyedak wong pinter. Kepingin ketok copet ya nyedak nyedak wong sing nyopet. jadi siapa yang dekat dia yang dapat itu judul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita tadi mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan tentang Isra wal Mi'raj. Niki mangke kali sebab napa terjadi Isra Mi'raj. Kon ada Isra Mi'raj barang wis ora sah wae Isra Mi'raj. Ini sebabnya kerinduan makhluk-makhluk langit dengan Nabi Muhammad. Mang bayangin ini. Makhluk langit rindu dengan Rasulullah. Makhluk yang di muka bumi ini yang bernama umat Nabi Muhammad diajak solawatan angel. Dan bilah min dalik kan? makhluk-makhluk tanah akhirat niku dan langit niku ya Allah Gusti kapan langit ini diijak Kanjeng Nabi ora ketang sak nyuk ngoten lah sebentar ndak masalah sing penting diinjak Rasulullah rindu kenapa rindu mereka dengan Rasul karena injakan kaki Rasulullah adalah rahmat memandang wajah Rasulullah adalah rahmat melihat Rasulullah mengikuti Rasulullah cinta Rasulullah semuanya rahmat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Gusti Allah ini nggak ada rahmat satu sing siji duduk keneng bumi siji ki mau kanjeng nabi niku siji ki kanjeng nabi niku liyane kanjeng nabi mboten enten rahmat kalau tidak diutus Rasulullah tidak mungkin ada rahmat di muka bumi ini kalau tidak diutus Rasulullah tidak mungkin kula jenengan kempal kados ngeten mboten mungkin ini si rahmat makhluk langit rindu dengan Nabi Muhammad Loh. Oleh karena itu Allah memerintahkan dengan proses Isra wal Mi'raj diperjalankan Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Tempat sekitar Rasulullah yang diperjalankan itu semua mendapat barokah. Tadi menunggu ki nek kepengin omahe berkah ya selawatannya sing ngajek. Kepingin omahe berkah ya piye carane jenengan niru akhlak Rasulullah. Termasuk bumi pertiwi yang kita cintai ini supaya berkah di mana tempat kudu ngadake acara kados ngeten. Bupati sing tanggap niki nggih ngeten. Bupati sing ora tanggap malah negake sing aneh-aneh. Sing ngene-ngene, sing ngene-ngene apa? Alun-alun iki nesu nek ditekake pengedane niku wah oh, mele ya? Ya, ora nyider ya, berarti sok nonton <laughs> tadi ngenten iki Nih lho bupati-bupati gubernur-gubernur makanya tadi didoakan presidennya seneng solawat gubernurnya seneng solawat bupatinya seneng solawat camatnya seneng solawat lurahnya seneng solawat nek ini seneng solawat camatnya ora yora ora kompak lho nek bupati nek kula tadi bupati merasa gubernur bupati bilang Wih setiap kecamatan saya perintahkan setiap malam Jumat kudu maca solawat tahlil harus setiap malam menopo niku Lailatul Ijtima kudu melaku nek ora aja dipilih <laughs> Bupati sing kaya ora ora ngono aja dipilih Bupati kudu menginstruksikan bagaimana caranya camat lurah sampai ke bawah kudu ngelakoni solawatan kudu tahlilan kutulah Lailatul Istimak kutulah kaya bupati pun di Jombang niki Pak Suyanto ini luar biasa diperintahkan ini ora copot camat e apa camat kaya ngene singkir-nyingkir ngono camat isa iso mantan eh, nyingkir-nyingkir lah ngono niru wong Jombang ya luar biasa Jawa Timur kalau ini iri kali Jawa Timur wakil gubernur ya pinter men kaya Jawa Tengah kok rada ora cetong lah. <laughs> ya ora ngono, ora ngenyek, ora ngenyek. Ampit, memang rada ora ora pinter. Sebab apa? Sebab oh, angel celawatan. Saya pribadi adalah manusia yang selalu mendukung pemimpin-pemimpin ahli sunnah wal jamaah. Lain tidak usah didukung. Oh no. Kok medeni jenengan? Mboten kajengi waras ngene. Negara iki ora waras ngene dipimpin sudrun-sudrun mudeng sudrun engko nek pas hari pahlawan makanya Gus Gus tanggal 10 November ada no neng Surabaya kono Jawa Timur bersolawat bersama para pahlawan yang sudah meninggal maupun yang masih hidup dia ben seneng pahlawan ini gembira oh alhamdulillah ditunggak ke ilaruhi pahlawan kok cuman mengheningkan cipta kok lah yang gua apa mari kita mengheningkan cipta mulai sep mau pedron lah pahlawan ki ila ruhi afdhalud dikri la ilah illallah pahlawan seneng iki pemimpin sing tak anteni kok mengheningkan cipta terus sini mengheningkan cipta selesai selesai apa nih orang dungo belas mulai mulai selesai alah apa nah aku tadi pemimpin dan pacar lagi Abdul dzikri la ilaha illallah la ilaha ora ketang la ilaha illallah ping 5 wae ora apa-apa ping 5 cukup la ilaha illallah ping 5 subhanallah ping 5 donga ila ruhi seluruh pahlawan Fatihah upacara selesai siap rampung polisi-polisi ngono <laughs> nah, ya pemimpin upacara engko tak tak rubahi ngono aku tak melu Gus Dur Gus Dur pinter nek kon ngrubah-ngrubah ngono aku tak melu taruh baik ayo carane untuk mengandungkan acara memimpin acara bagaimana upacara penggendingan cipta diganti dengan tahlil singkat ngono baca la ilaha illallah ping subhanallah penglima, istighfar ping ila ruhi sak jagat pahlawan Fatihah selesai ngono insyaallah engko kapan-kapannya aku <laughs> Lagi cuma menganu aja. Tapi maksud saya pahlawan mislapor lapor aku deh aku ki turu dilapori balan, beb ki kandhane ana wong-wong kuwi beb apa oh, cipta tak kira ndonga ora ngerti ki glegeken kabeh beb kakean dit sing dicolong niku ngono kabeh selesai selesai apa ndonga ora ketang dek pahlawan mesake ah hati-hati lah makanya mulai kita rubah bukan merubah semua ini bukan merubah yang baik jadi jelek tidak yang kurang baik tapi tambah baik ngono lho sing riyen niku sapi udu elek sapa sing ngomong sing biyen elek ajib lumayan to mengheningkan cipta daripada ora blas jam rolas bengi nengko ning kuburan kabeh mengheningkan cipta mulai pantes model-model ngono ki bangsa apa namanya uka-uka apa kuwi? penampakan lho penampakan lha ngopo mengheningkan cipta mbok ina abdul Dikri. la ilaha illallah la ilaha illallah iki cirine wong tahlil itu tahlil itu kalau diambil ilmu luar biasa loh nang tingali dia bawa kula ten gen Sunan Bonang kula maca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kana la ilaha illallah la aku yo ya ora nesu biyen ngono la ilaha kene la ilaha illallah la ilaha illallah sing kalau yasin wal qur'anil hakim wal kalamil musin bojo yasin sing kalau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim komplit kabeh maca dhewe-dhewe ora enek sing nesu hebat ta wong dange dikir dalil makane kuburan kuwi cah bagus drun Wong ziarah kuwi ngajar wong bagaimana caranya kita satu sama lain walaupun beda tapi bisa satu. Kuwi wong ziarah lho mbok larang. Ziarah ora entuk ki piye? Wong mati makanya Gusipul tadi mengatakan orang sudah meninggal. Ijik senekake macam-macam deh. Mang tingali Jonan Bonang. Ten kene Mbah Gusdun. Ten kene Mbah Hasyim niku mang tingali. Bendina wong pira kuwi? Mobile sing teko rono ki kira-kira mobile wong Islam mutu, campur wong kafir wong ora salat. kabeh entuk berkah rahmanan lil alamin gara-gara wong sing ora enak lah kok awake dhewe sing urip kok kaya wong mati malah ngalor itu gerprengat perengut ngebom rono ngebom rene nembak rono nembak rene Allahu Akbar ana apa wis wis kumpula wae ngene iki malah nikmat Islam itu rahmat Islam itu nikmat Islam itu menunjukkan akhlak Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sing ditiru. Coba do padha padha wong dikir tahlil. Iya. Bayangkan kuburan masih ekonomi di sekitar makam berwali, wali niku terus berjalan lawai dewi urip kaya ini malah ngilang-ngilang ke ekonomi wali-waliullah itu walaupun mereka sudah diambil oleh Allah masih tetap bermanfaat sampai yomul kiamat dan dia menungsoki wali paling era apa setidak-tidaknya kalau kita bukan wali wong tresno karo wali wis dadi wali cilik lumayan dong timbang orang wali paling tidak wali murid nah Alhamdulillah saya tadi lihat di sini pondok-pondok pesantren akeh nyeneng nggih. Wis wong-wong pondok selamat jenengan ten pondok. Tapi ten pondok niku ampun nggih, ampun edan-edanan kali niki. pendino kedulanan HP wae, Facebookan, Twitteran iki pondok cap opo? Aja. Ya, nek iso pondok-pondok iki ah, bocah-bocah sing mlebu pondok iki HP niki cekelono wae cuman bisa alarm tok waktu sholat ngono ya ben nek bulu karo nyetrum ben utak utek iki rada encer iki orang mau tidur orang biasa nih mutolah atul kitab mutolah kitab bikin malah dore sms nganti subuh ya hati-hati bapak-bapak ibu-ibu mari dengan adanya perjumpaan seperti ini kita menjadi nikmat kita menjadi masya Allah terus kita ikuti apa yang telah disampaikan para romo-romo kiai kita mereka orang-orang yang benar mereka orang yang pas nek wonten tiang-tiang zaman sakniki mengatakan bahwa ini haram ini syirik ini bid'ah mereka bukan orang ahlinya jenengan ampun ketarik dengan orang-orang yang katanya dari Arab Saudi mereka dari Mekah mereka belajar di Mekah mereka datang ke Indonesia mulai merusak akidah ahli sunnah wal jamaah hati-hati jenengan ampun ketarik lo Beb niki lah saking Mekah Beb jenengan kenal Abu Jahal Abu Jahal ki mbiyen yo ya ning Mekah Abu Jahal ki pernah nggih semende ning jero anu ki lho jero Ka'bah gantung ke kelambine jero Ka'bah ki lungguh kepet-kepet ning jero Ka'bah napa Abu Jahal termasuk wong apik jadi belum tentu semua ulama dari Mekah sana mesti apik ngoten lho Agar wong teko Mekah rene buayane kuwi wong Solo, nek wong Jombang ya enek sing mirip. Agi mangkat ning Mekah ning kono delalah ning Mekah salat ora aku bismillah. Ning mriki mulih Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah mulai wong Jombang rusak. Terus habis itu tidak mau ziarah kubur. Habis itu ngel karo wong tua wani ini hati-hati. Pelajaran-pelajaran seperti itu mulai merajalela. Ahli sunnah jangan terpengaruh kita tetap kepada akidah kita ikuti para romo kiai kita ikuti Mbah Hasim As'ari ikuti NU dengan kuat pakeri anak cucu kita dengan akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah jangan kemana-mana bian mau jenggoti rong meter telung meter karepmu lah enak dong jenggoti luruh kemaki lono perpanjanglah sujudmu lagi ini kenal hadis orang orang mudeng sebabnya orang mudeng asbabul wurud sekolah orang mudeng perpanjanglah sujud sujudin dilosor uh perpanjang maksudnya sujud dawak no sujudmu dua modelmu dawak kei ngono lo, drun gua begini belajar ya sing genah sisan masuk kalah karo wakil gubernur modelnya kaya ngono eh pinter kowe kowe drun lah solat barang nek sholatnya ahli sunnah ki arep tangane nek tangan tidak lo itu bukan batal tidak cuman kadang ganggu tonggone Ono salat model ngene ana apa wis ngene dokno sithik selesai ngene akhirnya wong ben tak mbok tonton lah aku duwe mripat saya ini punya moto nonton ngono wae enak-enak sing beguya-guya katanya harus rapat kaki dengan kaki punggung ini dengan ono oh, no. rapat itu ora kaya ngono drone Maksudnya ki rapat ya rapat orang terus sikil ngene karo akhirnya ning ngene. Akhire benggakan ning jero masjid padu. Naudzubillah min dalik. Aja to, turun Sing enak wae wis salat sing biasa. Tanganmu arep ngene, tanganmu arep ngene. Terserah sebagai penutup ceritanya Mbah Kusnan, Muhammad Kusnan Rosidi Jati Lasem Solo. Beliau itu almarhum pernah cerita sama saya, ditanyai sama satu golongan Mbah, salat niku sing bener ngoten napa lepas setang, Mbah. Enten sing ngoten, enten sing ngoten. Jawabane Mbah Kusnan luar biasa. Mbah Kusnan memang lucu wong. Oh ngene le, tak kandhani aku mbiyen pernah neng Mekah. Aku ki dhuwurku 120 cm. Aku neng Mekah kono kuwi jajarku wong Afrika gede dhuwur, gede dhuwur. Berhubung aku wong Indonesia, kedempet dempet-dempet karo wong Afrika awakku Allahu Akbar arep ngene ora iso dadi tak culke tanganku ning ngisor <laughs> karo Gusti Allah ditampa uh, Masya Allah. Berhubung saya sudah pulang sampai Istiqlal, rodok longgar. Allahu Akbar tak ngene. Yo ditampa karo Gusti Allah. Nonton jawabannya, jawabannya Romo Kiai luar biasa, orang ngampleng langsung. Terus terakhir, berhubung saya di Jating Lasem teng Tawang di atas urenek menungsone aku karo bojoku tok wong loro Allahu akbar ngene ya ketompo melangkrik sebab urenek nek menungsane dadi sing mbok urusi aja sing kaya ngono-ngono kuwi sing penting urusan awakmu wis ikhlas pohurung dalam ibadah antimu ki iri apa ora ngono kuwi sing mbok urusi kok ngurusi wong-wong sing edan-edan kaya ngono kuwi dan kadang orang sekarang ini malah ngurusi enek wong salat disalahke enek wong ziarah disalahke enek wong yasinan disalahke arep apa jenengan iki PR Islam masih banyak ojo ngurusi ngono-ngono bersatulah Islam untuk kita menjadi manusia-manusia yang diridhoi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi